DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Di ah, sana, katakan padaku, siapakah anak yang telah menolongku? Ayo, Katakanlah, apakah apakah dia dia putraku sendiri? Apakah dia adalah Kayan? Uh, benar Tuhan, benar. Dia adalah putra Tuhan. Uh, ah, tetapi bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu semua itu? Uh, Tuan tidak ada bersama-sama dengannya pada saat pertempuran itu terjadi? Uh, tidak. Aku uh, aku akan melihatnya keluar. Uh, uh, diamlah uh, di tempat Tuan. Uh, Jangan bergerak dahulu. Uh, Keadaan Tuan tidak memungkinkan untuk bergerak. Uh, aku, aku harus bertemu dengannya, dengan putraku itu. Uh, uh. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia goblok cari musuh orang yang sakit flu hidung pilek lah rokok bu badan meriang ya rokok pak hidung mampet pak rokok deh sakit kepala lah Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Anis sebagai Wiatsih, Mucus sebagai Riswara, Ape Burhan sebagai Kicamar Sulung, Ashari sebagai Kibindo, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Yang lalu diceritakan, Kayan Manggala menemukan tubuh Raden Sakapal Sakapalwaguna yang tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri. Juga diceritakan, Kayan bertemu dengan Wiyatsih dan Riswara yang merupakan anggota perguruan Kembang Hitam kurang lebih enam tahun yang lalu pada saat dipimpin oleh Nyai Kembang Hitam. Ketika menyadari Raden Sakapal Sakapalwaguna tidak akan mendapat kesulitan apapun, Kayan yang tidak ingin bertemu dengan laki-laki yang telah menggelisahkan hatinya, segera saja meninggalkan pondok di mana laki-laki itu dirawat oleh Riswara dan Wiatsih. anak itu. Baru beberapa saat yang lalu, ia berada di dalam pondok. Hmm, aku akan melihat ke sekeliling desa kecil ini. Yakshi, kembali. Laki-laki itu sudah sadar. Oh, dia sudah sadar. Hmm, akan kulihat ke dalam. Anak itu tidak ada, Kakang. Ah, biarlah. Nanti juga ia akan kembali. Ah, mari kita masuk ke dalam. Hmm. Kemarilah. Kemarilah Kisanak. Rupanya kalian yang telah menyelamatkan nyawaku. Uh, Tuan, uh, sesungguhnya lah bukan kami berdua yang telah menyelamatkan nyawa Tuan tapi putra dari junjungan kamilah yang telah menyelamatkan Tuhan. Oh, di mana dia? Aku, aku ingin bertemu dan menyampaikan rasa terima kasihku yang tak terhingga. Uh, beberapa saat yang lalu, ia masih menunggui kesadaran Tuhan di muka pintu bilik ini. Tetapi, uh, entahlah tuanku, sekarang ia tidak ada di sana. Uh, mungkin ia saat ini tengah keluar dan sebentar lagi tentu akan kembali. Mm, Ah, de, eh, Tuan. Iya. Yeah. Uh, bolehkah saya saya bertanya? Silahkan. Apakah ini Nyai? Iya, uh, kami tadi mendengar dalam igawan Tuan. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Tuan menyebut-nyebut nama Anting Wulan. Uh, siapakah sesungguhnya wanita itu, Tuan? Uh, dia adalah istriku istriku yang telah lama terpisah dariku. Oh, yang iya, jagat Dewa Batara. Hei, ada apa? Kenapa kalian terkejut mendengar hal itu? Apakah kalian mengenal wanita itu? Mengenal istriku Anting Bulan? Kami sesungguhnya adalah murid dari Nyai Kembang Hitam atau yang kami juga kenal dengan nama Anting Bulan. Oh, Nyai, ceritakanlah di mana istriku berada. Bagaimana aku dapat menemuinya saat ini? Ah, saat ini kami tidak tahu ia berada di mana, Tuhan. Tetapi mungkin saja ia masih berada di tempat itu, uh, di Gua Karang Pantai Selatan, seperti yang kami jumpai beberapa tahun yang lalu. Apakah Tuhan belum pernah berjumpa dengannya? Uh, belum. Uh, aku aku akan melihatnya ke sana. Tetapi dapatkah engkau memberikan petunjuk padaku di mana kira-kira tempat itu berada? uh, Gua Karang terletak di wilayah Indraprasta Tuan. Dan tepatnya tempat itu berada di sebelah utara desa Pulau Kambang. Uh, Tuan dapat segera ke sana menemui Nyai. Tetapi Tuan harus menyembuhkan dulu luka dalam Tuan. Uh, uh, iya, kau benar. Dalam keadaan seperti ini, rasanya aku tidak dapat berbuat banyak. Kisanak, dapatkah menceritakan sedikit tentang diri istri saya Anting Bulan? Ah, dan juga tentang putraku Kayan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada diri putraku itu? Mengapa ia tidak berada bersama dengan istriku Wulan? Oh, Tuan, Tuan tidak tahu tentang dirinya, tentang diri anak itu. Aku tidak tahu banyak tentang itu, Nyai. Oh, Tuan Tuan tahu siapakah anak yang menolong Tuan tadi? Ah, tidak. Aku tidak tahu. Tentang tentang itu, Nyai. Ah, kenapa kenapa itu kau tanyakan? Oh, Dewata Agung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan diri anak itu? Uh, ah, Yasi, cepatlah kau cari dia. Cari. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan dirinya. Baik, Kakang. Aku akan mencarinya ke sekeliling desa ini. Kisana, katakan padaku, siapakah anak yang telah menolongku? Ayo, katakanlah, apakah apakah dia dia putraku sendiri? Apakah dia adalah Kayan? Uh, benar Tuan, benar. Dia adalah putra Tuan. Uh, tetapi bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu semua itu? Uh, Tuhan tidak ada bersama-sama dengannya pada saat pertempuran itu terjadi? Uh, tidak. Aku aku akan melihatnya keluar. Uh, uh, diamlah uh, di tempat Tuhan. Uh, jangan bergerak dahulu. Uh, Keadaan Tuhan tidak memungkinkan untuk bergerak. Uh, aku aku harus bertemu dengannya dengan putraku itu. Uh, uh, uh, uh, uh, Oh. Tuhan akan segera bertemu. Oh. Tenanglah di tempat Tuhan. Oh. Tolonglah cepat Kisanak. Tolonglah panggilkan Kayan putraku. Aku ingin ingin sekali bertemu dengannya. Oh, yang jagat Dewa Batara. Oh, oh, aku sudah tak sabar lagi. Aku ingin segera bertemu dengan Kayan putraku. Oh, oh, oh. Kakang, Bagaimana Nyai? Bagaimana dengan Kayan putraku? Di mana dia berada? Uh, saya saya tidak berhasil menemukannya, Tuan. Saya tidak melihat bayangan apapun di sekitar desa ini. Kalian kalian mendustai aku. Kalian mempermainkan aku. Oh, kalian akan kuberi hajaran. Oh, sabarlah. Tenanglah, Tuan. Ah, kami juga tidak mengerti dengan sikap putra Tuan itu. Ah, dia meminta saya menolong Tuan. Oh. Tetapi mengapa dia sendiri tiba-tiba menghilang? Tetapi sesungguhnya lah Tuhan, anak itu baru saja berada di tempat ini. Dewa Tagung, agaknya kau belum mengizinkan aku untuk bertemu dengannya. Dengan kayan putraku. Beristirahatlah oh. dengan sebaik-baiknya Tuhan. Uh, mungkin sebentar lagi akan kembali. Ah, sudah enam tahun kami berpisah dengan anak itu. Kami hampir-hampir tidak mengenal lagi sifatnya. Tetapi satu hal Tuhan perlu ketahui. Dia masih tetap seorang anak yang baik. Dia masih tetap seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! <laughs> Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Beberapa saat kemudian, Raden Saka yang dalam keadaan lemah itu tertidur pulas. Ia seakan-akan telah memasrahkan saja segalanya pada Hyang Agung. Putranya yang telah dicari-cari selama belasan tahun kini telah ditemukan. Akan tetapi pertemuan itu tidak merupakan pertemuan ayah dan anak. Pertemuannya saat itu adalah merupakan pertemuan antara penguasa dan tawanan tetapi kini setelah ia menyadari putranya telah lenyap kembali entah kemana. Wahai yang agung, aku mengerti. Aku kini mengerti. Agaknya Kayan putraku tidak berani menemui aku. Perbuatan-perbuatannya beberapa hari yang lalu itu pastilah yang menjadi penyebabnya. Tetapi mengapa bisa demikian? Apakah penyebabnya hingga beberapa hari yang lalu ia berusaha membunuh aku? Apakah pengaruh dari wanita itu? Dari wanita yang telah menculiknya. Oh, rupanya Tuhan sudah terbangun. Oh, ah, Kisanak. Kemari, duduklah dan berceritalah sebanyak-banyaknya tentang istriku, juga tentang putraku. <laughs> Aku ingin sekali mendengar banyak cerita tentang mereka. Uh, uh, baiklah, Tuan. Aku akan bercerita, tetapi sebaiknya biar saya panggil teman saya, Wiyatsih, untuk melengkapi hal-hal yang mungkin lebih banyak diketahui olehnya. Uh, kebetulan sekali kau datang, Yasih. Aku baru saja akan memanggilmu. Duduklah. Uh, Tuan Saka minta agar kita menceritakan tentang diri Nyai Kembang Hitam. Uh, atau sebaiknya engkau sajalah yang bercerita ya sih. Engkau adalah salah satu muridnya yang terdekat. Uh, baiklah Kakang. Uh, begini Tuan. Nyai Kembang Hitam adalah guru kami. Tetapi pada saat-saat tertentu, beliau tidak bedanya sebagai sahabat kami. Nyai Kembang Hitam adalah pribadi yang sangat keras. Tetapi pada saat-saat tertentu, ia lebih lembut daripada sutra yang paling halus sekalipun. Bahkan, terkadang Nyai Guru Kembang Hitam suka menangis pada malam-malam yang sunyi. Menangis meratap, menyebut-nyebut nama Tuan. Saya yang kerap menjaganya di luar gua, sering sekali mendengar tangis beliau. Wiatsih terus menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Anting Wulan. Raden Saka Palwakuna mendengarkan dengan air mata yang berlinangan. Kita tinggalkan dulu kisah Raden Saka Palwakuna bersama dengan Riswara dan Wiyatsih. Sekarang marilah kita kembali ke kota Rupada mengikuti kemelut di perguruan tongkat merah. Bagaimana Paman Camar Sulung? Apakah kota Rupada sudah bersih kembali? Ah, sudah Nyai. Akan tetapi saya masih menempatkan sekelompok orang-orang kita untuk menjemput anggota tongkat merah yang lain yang datang dari pintu selatan. Baiklah jika begitu Paman. Hmm. Uh, Paman tolong perhatikan keperluan tamu-tamu kita. Hmm. Gunakan uang kas secukupnya untuk keperluan mereka. Ah, akan saya lakukan, Nyai. Nah, jika begitu, saya akan kembali ke kota Rupada melihat keadaan. Sekalian menemui suamiku. Hop! Hiya, hiya! Formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup Produksi Kalbe Farma. Di mana Sariti? Di mana anak itu? Eh, Damar Sulung. Di mana Sariti, ha? Apa sebenarnya maksud anak itu menyingkirkan kami ke pinggiran padang rumput seperti ini, ya? Nyai Sariti baru saja meninggalkan tempat ini, Ki Bindo. Tetapi sebagaimana yang kami katakan malam tadi, maksud kepindahan kita kemari semata-mata adalah karena tidak ingin menimbulkan kerusuhan di kota Rupada. Jumlah anggota tongkat merah yang akan hadir dalam pertemuan itu bisa mencapai 15.000 orang. Rupada akan menjadi sesak oleh kaum kita, kaum pengemis. Karena itu, Nyai Sariti mengalihkan pertemuan itu di padang ini. <laughs> Jangan mengarang cerita semaumu, ha? Camar Sulung. Hmm. Engkau kira aku tidak tahu penyebabnya, ha? Aku sangat menyesalkan tindakannya. Tindakan pengecut yang tidak mencerminkan kekuatan kita tongkat merah ini. Kenapa harus mendengarkan suara Panglima Raung? Kenapa kita harus tunduk dan takut kepadanya? Sikap itu adalah sikap pengecut yang memalukan. Hah? Sadarkah engkau dengan kata-katamu, Bindo? Kau berani menentang Nyai Sariti yang merupakan orang kedua di tataran perguruan kita tongkat merah. Aku tidak menganggapnya demikian, Camar. Bagiku, saat ini dialah Bukan apa-apa. Bukankah saat ini Aki Alap Kadung Gampit yang memegang tampuk pimpinan perguruan kita? Aku mengetahui banyak tentang beliau. Tentang rencananya yang akan mengangkat harkat kaum kita. <laughs> Agaknya yang agung telah bertindak bijaksana. Dia telah mengirimkan seorang besar seperti Aki Alap Kadu Gampit kepada kita. Pengkhianat? Tutup mulutmu! Eh, siapakah yang merupakan pengkhianat perguruan saat ini? Hmm? Jawablah! Siapa yang saat ini memegang tumpuk kekuasaan? Hakim Pungkur telah menyerahkan kekuasaan itu. Dan <laughs> kita dari perguruan tongkat merah akan bangkit. Harkat dan martabat kita akan segera naik dan dilambungkan oleh Ki Alap Kadu Gampit. Itulah, itulah yang aku dengar dari Ki Alap Kadu Gampit. Bukankah begitu kawan-kawan? Ya, benar Ki. Oke, Alap telah menjanjikan pada kami semua itu. <laughs> Kau dengar itu Camar Sulung? Kenapa kau masih tetap berpikir dengan sikap lama? Anak perempuan itu tidak ada lagi harganya. Bahkan sekalipun Aki Pungkur datang, dia pun tidak berarti. Karena segalanya telah menjadi hak dari Aki Alap Kado Kampit. Ya, engkau benar Aki Bindo. Bagiku saat ini, Aki Parang Pungkur hanya merupakan seorang kakek tua yang aku hormati. Hanya itu. Tetapi Tuan Alap Kadu Gampit adalah pimpinan yang menjanjikan pembaruan. <laughs> Lalu, bagaimana pendapatmu, Sobat? Tentang pertemuan di tempat seperti ini hmm? Jika mau berterus terang ya Aku tidak menyukainya Nah, nah, nah, nah, nah Jika begitu Mengapa kita tidak kembali saja ke kotor pada Bukankah kita sedang menunggu Tuan Alap Kadu Gampit yang menjanjikan pembaharuan? Aku yakin ia pasti akan menyetujui tindakan kita ini. Bagaimana kawan-kawan? Kita kembali ke Kota Rupada. Ya, kita kembali ke Kota Rupada. Jangan melakukan tindakan gila, Bindo. Yang merusi. Kita kembali. Ayo, ikuti aku siapa yang ingin kembali. Aki Alap Kadu Gampit akan merestui kita. Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan mungkin menahan mereka. Ya, ya. kita terus semangat. Terjang saja siapapun yang menghalangi. Ayo, kita kembali. kembali. Kacang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Camar Sulung menyingkir ketika melihat rombongan rekan-rekannya dari berbagai cabang tongkat merah bersiap-siap dan kemudian berangkat menuju kota Rupada. Tetapi baru saja rombongan itu bergerak beberapa tombak, tiba-tiba terdengar bentakan keras yang sangat dikenal mereka. Suara serak dari orang yang